Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Perhatikan barakallahu fiik. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita menyebutkan kaidah keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka tidak memastikan untuk seorang pun dengan surga atau neraka kecuali dengan dalil. Ingat-ingat, kecuali dengan apa? Dalil. Kalau datang dalil bahwasanya si fulan, si alan termasuk penduduk surga, kita tetapkan dengan dalil. Dengan per individu enggak ada larangan. Kalau datang dalil si fulan, si alan penduduk neraka, kita pastikan juga si fulan, si alan penduduk neraka dengan dalil. Adapun yang tidak ada dalilnya secara per individu, maka kita menghukumi secara umum. Semua yang beriman di surga, boleh enggak? Boleh. Umum kan? Umum. Semua orang kufar di neraka, boleh enggak? Boleh. Itu juga umum. Jadi pahami. Kemudian orang munafik di mana? Secara umum di neraka. Itu umum. Adapun per individu dari kalangan sahibul kabirah, pelaku dosa besar, itu kita khawatir, khawatir dia termasuk penduduk neraka dan masih kita berharap semoga diampuni. Untuk dosa besar ya, pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar nggak kafir. Nanti disebutkan nanti ada dua kelompok yang menyimpang, Khawarij dan Mu'tazilah. Tambah lagi yang ekstrim menetapkan keimanan. Siapa itu? Murji'ah. Ahlus sunnah pertengahan. Diperhatikan ini. Ahlus sunnah pertengahan. Orang yang melakukan dosa besar itu dia apa? Tidak kafir tapi dia masih mukmin hanya saja berkurang keimanannya. Mukminun bi imanih mm, asin bi maksiatih. Mahum. Adapun di akhirat bagaimana di akhirat? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pastikan antum tidak gagal paham. Tiga kelompok sesat. Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Mu'tazilah bergaya pertengahan, padahal gagal faham. Pelaku dosa besar, enggak mukmin, enggak kafir. Tapi di antara dua tempat, enggak mukmin, enggak, kafir katanya. Kemudian Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar mukmin sempurna imannya. Murji'ah. Berarti kalau sempurna imannya di, di akhirat di mana tempatnya? Kata mereka wajib masuk surga. Itu Murji'ah. Allahu musta'an. Parah juga ya. Ahlus sunnah pertengahan. Ahlu sunnah pertengahan. Nah, di dunianya pelaku dosa besar bagaimana? Menurut ahlu sunnah, dia masih mukmin cuma berkurang keimanannya. Di akhirat bagaimana? Pelaku dosa besar Hasan tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah taala. Insya'a bahu, wa insya'a para lahu. Jika Allah taala menghendaki mengazab akan mengazabnya. Jika Allah taala menghendaki mengampuni akan mengampuninya. Itu pastikan antum tidak gagal paham. Kita lanjutkan halaman 213 yang punya kitab cetakannya sama, 213 yang tidak sama dicocokkan dengan yang sebelahnya kalau ada. Kalau tidak ada didengarkan. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan selesaikan kitab ini tiga lembar lebih sedikit Insya Allah selesai. Biidznillah ya azza wajal. Kita baca dulu. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah illa man nazzala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin sambungannya apa? Kami ahlu sunnah tidak mendudukkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin ini surga dan neraka. Kecuali yang didudukkan, ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya si fulan, si alan penduduk surga atau neraka. Syarahnya. Qala asy salil Fauzan asbahullah. Simak ya yang punya kitabnya li'anna dukhulal jannati wan nar min ilmil ghaib alladzi la ya'lamuhu illallah. Lihat ini. Dikarenakan masuk surga dan neraka itu termasuk perkara ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami ya, jangan sampai tertipu dengan apa? Dengan subhatnya orang-orang Khawarij, subhatnya orang-orang Syiah Rafidhah. Eh? Kalau orang Syiah Rafidhah mereka punya paspor. Paspor masuk ke surga berdaus bayangkan itu. Paspornya itu ya bentuknya paspor persis. Stempelnya dari sayyidnya. Dah, Syaratnya apa? Memerangi ahli sunnah. Nanti kalau terbunuh mati syahid. Kembalinya mana kembalinya? Surga berdaus. Mirip dengan orang-orang pergerakan yang apa? Mereka suka bom sana bom sini. Itu pembesar mereka itu mengiming-imingi apa? Surga berdaus. Hah? Bunuh itu aparat negara, polisi, tentara, bunuh, padamkan. Mereka orang kafir katanya. Nanti kalau terbunuh, kalau terbunuh mati syahid. Surga terdaus menantimu katanya. Tapi pemimpinnya sibuk dengan medsos. Eh, chattingan dia pemimpinnya. Maju ke depan gak mau. Santrinya suruh maju duluan. Kalau surga Firdaus seharusnya rebutan. Ya gak berlomba-lomba lo gurunya santai. Eh, gurunya santai, muridnya suruh meledak duluan. Aneh kan? Allahul musta'an. Nah, ini berbahaya sekali. Kita lihat sini barakallahu fiik wa ma a'lama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada yang tahu kecuali apa? Kecuali Allah taala dan apa-apa yang Rasulullah SAW kabarkan. Yang Rasulullah apa? Kabarkan. Karena Rasulullah mengkabarkan dengan apa? Wah, wahyu. Datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kita lihat dikit lagi perhatikan. Amma nahnu, adapun kami atau kita, fala na'lamul ghaiba wa la nadri. Maka kami atau kita tidak mengetahui perkara ghaib dan tidak tahu. Mada yakunu khatimata hadzal rajul. Apa yang akan terjadi penutupan orang ini? Akhir hayatnya bagaimana enggak tahu. Karena kita semuanya ini kan enggak tahu akhir hayatnya kan. Cuman menempuh, mencari, meniti, berusaha semaksimal mungkin agar ditutup dengan akhir hayat yang baik husnul khotimah. Tapi untuk memastikan akhir hayatnya kayak apa enggak tahu kita. Ada orang ugal-ugalan, preman, paham ya? Setiap hari setiap hari berapa nyawa dia bunuh? Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Eh? Setiap hari dia nyembelih berapa nyawa itu? Eh? Nah, barakallahu fiik. Paginya dia nyembelih, siangnya minum khamer. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi Allah Taala kasih hidayah di akhir hayatnya menjelang dia kematian sadar ya tobat dia, istighfar. Kemudian langsung kenal sunnah, ngaji, diamalkan ilmu yang dia amalkan. Ternyata Allah takdirkan meninggal di atas Islam dan as-sunnah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Man mata Naam, man mata 'alal Islam as-sunnah, mata 'alal khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam as-sunnah, berarti dia mati dari seluruh kebaikan. Bayangkan itu. Nah, kita kan nggak tahu kan akhir hayat. Dulu ketika melihat alusunah merengut dia, nggak suka dia, preman dia. Setelah kenal, paham ya? Nah, semula namanya Johnny Ponson diganti Abdurrahman. Paham ya? Mas, bukan antum maksudnya, nama orang. Paham ya? Namanya awalnya ngeri Johnny Ponson. Bulan Juni Senin Pon lahirnya. Johnny Ponson. Eh, akhirnya ketika kenal sunnah diganti Abdurrahman namanya Masya Allah. Kemudian dia tobat, istighfar, eh, menjadi yang terbaik, meninggal dari sunnah. Itu memungkinkan. Ini menunjukkan bahwasanya kita nggak tahu akhir hayat kita gitu loh. Nggak tahu penutupan makanya ada hadis innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung dengan apa? Penutup akhir hayatnya. Nah itu kita berusaha semaksimal mungkin. Kita gak bisa memastikan ya. Berusaha semaksimal mungkin dan berdoa semoga apa? kita ditutup akhir hayatnya dengan kebaikan husnul khotimah. Kita lihat berikutnya. Hal hiya khairun aw Apakah dia itu di atas kebaikan atau kejelekan? Tapi sudah tercatat semua. Ketika kita berada di kandungan ibu kita, yaitu ketika usia berapa itu? Mulai tercatat itu usia kurang lebihnya 120 hari, yaitu 4 bulan. Sudah berbentuk bayi, Allah telah perintahkan malaikat untuk apa? mencatat rezekinya, ajalnya. Dia syakiyun atau sa'idun? Dia ya orang sengsara atau orang bahagia? Tercatat semuanya sudah. Cuman bukan berarti berpangku tangan, enggak beramal. Akhirnya ada para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afalanat takil?" Wahai Rasulullah, kalau gitu kita pasrah aja udah. Kan sudah tetapkan semua kan? Pasrah kata sebagian sahabat waktu itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "La i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan, jangan pasrah. Beramalah kalian. Masing-masing kalian itu akan dipermudah dengan amalan yang Allah telah mudahkan untuknya. Sudah takdirnya, bisa dipahami. Jadi tetap beramal, kita nggak tahu. Nah kalau kita pasrah ternyata kita termasuk penduduk neraka, rugi kan? Makanya tetap beramal. Beramal agar apa? Tetap dimudahkan menempuh jalan yang terbaik. Kita lihat hadisnya. Walau dhahara minhul amal salih wa ta'at, walaupun dia menampakkan padanya amalan salih dan ketaatan, fahada yang seperti ini la yujibnana al-jazm lahu bil jannah. Yang seperti ini tidak bisa mewajibkan kita untuk memastikan dia dengan surga. Si fulan itu Masya Allah, rajin solatnya, sunni salafi, suka bantu suka bantu apa? Orang miskin, orang fukara. Meninggal dunia si fulan, pasti surga. Boleh gak gitu? Boleh enggak? Gak boleh. Lihat ini nggak boleh. Walaupun dia nampak doirnya itu amalan soleh, eh, berbuat ketaatan, itu nggak bisa mewajibkan kita memastikan dia penduduk surga. Tapi berharap, berharap semoga dia diterima amalannya dan masuk ke surga itu boleh. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Berikutnya, lakin hada yaj'aluna narju lahul jannah wa nuhsin bihi sahih. Akan tapi yang seperti ini menjadikan kita berharap untuk orang tadi apa? Untuk orang tertinggi surga dan berbaik sangka terhadap orang tadi. Orang yang beramalan soleh, orang berbuat baik, berbuat ketaatan, ternyata meninggal dunia. Boleh nggak kita katakan pasti surga? Eh? Nggak boleh. Tapi caranya bagaimana? Berharap semoga masuk ke surga dan kita berbaik sangka. Bisa dipahami nggak ini? Ewa. Jadi kaedahnya antum tanamkan di benak antum dulu kaedahnya. Ahlu sunnah tidak memastikan seorang pun dengan surga atau neraka kecuali dengan Dalil dah itu. Itu kesimpulannya. Datang dalil ditetapkan si fulan bin alan surga untuk dia, kita pastikan. Datang dalil si fulan bin alan termasuk penduduk neraka, kita pastikan. Kalau nggak ada dalil untuk menentukan per individu, jangan. Nafhum? Nah. Kita lihat Walihada qala sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ahadakum la ya'mal amali ahli jannah hatta mayakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu fa ya'mal bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha lihat ngeri sekali Allah musta'an Allahumma salim salim sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal-amalan penduduk surga hingga jarak antara dia dengan surga apa jaraknya seberapa dhira' sehasta saja sedekat sekali itu tapi ternyata apa Fayas di kitab ternyata sudah didahului catatan eh, di dalam Lauhul mahfud Apa catatannya? Catatannya apa? fayakmal amal fayakmal bi amali ahli nar fayatula. Ternyata dia tercatat di dalam Lauhul mahfud itu di akhir hayatnya beramal amalan penduduk neraka akhirnya masuk neraka waliyadzubillah. Paham ya? Nah, jangan sampai seperti ini keadaannya Allahumma salim salim karena kadang kita jumpai ada ya orang sudah enggak Faham ngaji, kemudian disuruh sholat gak mau, semakin tua semakin menjadi dia. Nah, semakin tua semakin menjadi. Udah tua rambutnya di, udah apa nih? Pirang. Udah tua itu mana? Pato, gambar apa? Pohon beringin ini. Paham ya? Akarnya tembus bawahnya. Allah musta'an. Aneh-aneh zaman sekarang ini. Jadi sudah semakin tua enggak sadar tapi semakin semakin apa istilahnya? Ya? Preman itu loh sebagian orang, sebagian orang ya, atau saksikan ada orang awam yang jauh dari ilmu. Biasanya ada seperti itu, udah tua, wah, semakin menjadi-jadi dia. Seharusnya kalau paham, alhamdulillah, nah barakallahu fi sadar. Nah, karena sudah semakin tua. Kita lihat sini, wa inar rajul la ya'mal bi amali ahli nar. Ada juga seseorang dia beramal amalan penduduk neraka. Beramal amalan penduduk neraka. Hatta la yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'. Lihat ini. Sampai-sampai Antara dia dan antara neraka tidak tersisa kecuali jaraknya hanya se sehasta saja. Paham ya? Sedira sehasta. Nah, barakallahu fiik. Akhirnya apa? Akhirnya fayasbiqu alkitab ternyata catatannya sudah mendahului dia. Apa catatannya itu? Di dalam Lauhul Mahfuz, fayamal amali ahli jannah fayadkhulaha. Akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk surga dan masuklah dia ke dalam surga. Bayangkan ditutup dengan akhir hayat yang baik. Seperti ini kita jumpai banyak sekali dulunya preman ya. Banyak tatonya, kemudian sadar mengenal dakwah salafiyah, kemudian juga nah intinya dia benar-benar menyesal lah gitu ya. Kemudian Allah Taala takdirkan meninggal di atas sunnah itu ada juga seperti itu. Dulunya benci sekali melihat orang kalau sunnah, wah berjenggot, dia yang mencaci maki itu. Soalnya ada, anak nyaksikan itu. Paham ya? Kisah nyata. Ya, di kampung dulu ada orang, nah barakallahu itu kalau melihat al-sunnah, benci dia. Wah ini jenggot panjang kambing. Eh? Istri bercadar ninja. Celana cingkrang apa? Kebanjiran. Alhamdulillah tobat dia. Tobat alhamdulillah kena dakwah salafiyah ikut ngaji. Nah, alhamdulillah nggak perlu sebutkan namanya ini masih kisah nyata gitu loh. Yang namanya takdir itu kita nggak bisa apa? menebak secara pasti hanya memprediksikan aja. Nah, ya. Nah, dan berharap. Adapun untuk yang memastikan Allah taala ternyata Masya Allah Eh, setelah ngaji, kena dakwah salafiyah bela dia, membela al-haq, membela Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti itu ada juga. Yang terakhir perhatikan al-a'mal bil khawatim, amalan-amalan tergantung dengan penutup akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan apa? Penutup akhir hayatnya. Wa nahnu la na'lam al khawatim dan kita semuanya tidak tahu penutup akhir hayat kita. Mada yuhtam li hadzal rajul? Apa yang akan ditutupkan untuk lelaki ini? Auli hadil mar'ah atau apa yang akan ditutupkan untuk akhir hayat perempuan ini? Walakin hada la yamna annana nuhsindan bil muslim di balik itu akan tapi yang seperti ini tidak menghalang-halangi untuk kita berbaik sangka kepada orang muslim. Orang muslim meninggal dunia kita berbaik sangka. Semoga diampuni dosa-dosanya rahimahullah. Paham? Seperti itu semoga Allah taala merahmatinya dan semoga dia bisa masuk ke dalam surga itu boleh seperti itu. Karena apa? Masih muslim. Wa narjulahu al khair dan kita masih bisa apa? Berharap untuk dia kebaikan. Ada orang muslim sholat lima waktu masya Allah aktif dia. Cuman gara-gara apa? Terlilit hutang. Dia pulang dari sholat idul adha pulang ke rumah langsung apa? Ke belakang dapur gantung diri mati dalam keadaan gantung diri bunuh diri. Oh, pasti di neraka ini walaupun sholat idul adha pasti di neraka boleh gitu? Nggak boleh itu dosa besar. Kalau dosa besar itu, pelaku dosa besar, bunuh diri tadi itu, kita masih bisa berharap muslim kan? Kita khawatir kalau nanti dia disiksa. Tapi kita berharap semoga diampuni, boleh. Jadi dipahami ya? Tapi pastikan masih di neraka nggak bisa. Kita ya? Nah. Yang terakhir perhatikan, wa nusi'udzan bil fasik wal 'asi. Dan kita berburuk sangka kepada orang fasik dan pelaku maksiat. Maksudnya bagaimana? Khawatir dia masuk neraka, khawatir. Nah, jangan-jangan dia nanti disiksa, khawatir. Tapi apa? Kita lihat Wana nakhafu alaihi minasyarr dan kita pun khawatir takut terhadapnya dari apa? Dari kejelekan atau nah barakallahu fi kerusakan. Nah, ini enggak masalah khawatir, pastikan enggak boleh. Hada mauqiful muslimin min minasyahadah bil jannah nar. Inilah enam metodenya dan juga prinsipnya jalannya kaum muslimin nah barakallahu fi di dalam apa? di dalam memberikan persaksian dengan surga dan neraka. Kesimpulannya apa terakhir barakallahu fiik ihsan? Bagaimana pendapat ahlu sunnah wal jamaah seputar persaksian ini? Awa, apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak memastikan atau tidak bersaksi untuk seorang pun dengan surga atau neraka kecuali dengan dalil. Paham? Nah, kalau tidak ada dalil yang memastikan dia penduduk surga, dia penduduk neraka, kembali ke hukum global. Paham ya? Bagi orang mukmin muslim yang meninggal kita katakan semoga diampuni dosanya dan termasuk penduduk surga. Paham ya? Bagi orang fasik pelaku maksiat tapi dia masih muslim, khawatir kalau nantinya dia ada pada siksa tapi kita masih berharap semoga diampuni juga. Terima kasih. Nah, wallahu alam shawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.